Qala al-muallif rahimahullah war-ridha biqada'illah ta'ala. Dan termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah ridha dengan apa yang Allah putuskan. Ar-ridha biqada'illah huwa al-imanu bil qada'i wal qadari ruknun min arkanil iman sittah. Beriman dengan takdir, dengan qada dan qadar merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang enam. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa huwa an ta'taqida bi anna Allaha qaddara al-asya'a yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu wa qadaha dan memutuskannya fil azali yani sejak awal sebelum ada sesuatu wa katabaha fil lauhil mahfuz dan Allah sudah tulis di dalam lauhul mahfuz khalaqaha wa aujadaha bimasyiatihi. Allah ciptakan, Allah adakan dengan kehendaknya. Fal imanu bil qada'i wal qadari yatadamman arba' maratib. Maka yang namanya iman kepada takdir mengandung empat tahapan. Tahapan pertama adalah ilmu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang terdahulu azali sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum terjadinya dan sebelum adanya. Martabat yang kedua iman bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan semua yang Allah Subhanahu wa taala ketahui di dalam Lauhul Mahfuz. Qabla wujudiha, sebelum keberadaannya. Yang ketiga, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki menginginkan semua yang terjadi tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa keinginan Allah Subhanahu wa taala. Martabat yang keempat al-khalqu wal ijad. Penciptaan, pengadaan. Wa kullu syai'in yahdutsu fallahu khaliquh. Semua yang terjadi maka Allah lah yang menciptakannya. Termasuk perbuatan-perbuatan makhluk. Termasuk perbuatan para hamba. Juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Allahu khaliqu kulli syai'in. Di dalam ayat ini pun terkandung makna tadi. Karena Allah sebutkan dengan kalimat kulli syai' segala sesuatu maka benda-benda adalah syai. Kejadian-kejadian juga syai. Perbuatan makhluk juga syai. Asya, sesuatu, sesuatu. Sedangkan Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, semuanya. Termasuk yang merupakan benda-benda. Termasuk kejadian-kejadian termasuk pula perbuatan-perbuatan makhluk. Itu juga syai. Maka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita katakan memang sihir itu ada dan bisa berpengaruh. Tetapi ingat, tidak mungkin dia mampu tanpa takdir dari Allah. Tidak mungkin mereka bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya dengan kehendaknya. Maka kalau Allah tidak kehendaki, sehebat apapun tukang sihir itu tidak akan berhasil. Qala dikatakan wa huwal khallaqul alim dan Allah Maha pencipta lagi Maha mengetahui. Fahiya khalqullahi jalla wa ala. Maka semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wahia fi'lul ibadi wa kasbul ibad. Bedakan antara istilah takdir Allah dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berbuat siapa? Makhluk. Siapa fa'ilnya? Si fulan dan si alam Tetapi kalau dikatakan siapa yang menakdirkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mutawadhi', seorang yang tidak sombong, ketika dipuji perbuatan dia, bagus sekali apa yang kau kerjakan. Dia ingatkan yang menakdirkannya, bukan yang berbuatnya. Yang berbuat iya saya, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala Maka dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam Ithaful Qari bahwa takdirnya ciptaannya ciptaan Allah, takdir Allah. Tetapi ia fi'lul ibad. Tetapi dia perbuatan para hamba. Wa kasbil ibad, usaha para hamba bikhtiarihim dengan kehendak mereka wa iradatihim dengan kemauan mereka maka mereka kalau berbuat baik mendapatkan pujian dan pahala kalau mereka berbuat jahat dan jelek maka dia tercela dan mendapatkan ancaman azab tidak boleh beralasan tapi kan Allah yang menakdirkan iya Betul, Allah yang menakdirkan. Tetapi kamu yang berbuat. Dengan keinginanmu. Kok bisa? Saya berkeinginan. Kok bisa sama dengan apa yang Allah kehendaki? Allah yang maha tahu. Bahwa kamu akan berkeinginan seperti itu. Allah alamul ghuyub. Mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Maka al-qadaru Qudratullah. Yang namanya takdir adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tanya kok bisa, kok bisa. Bagi Allah bisa. Mungkin bagi kamu susah. Bagaimana mungkin? Saya punya kehendak, saya bisa milih ini apa ini. Kok ketika saya memilih ini, kok bisa pas Allah memilih demikian? Bukan bisa pas, Allah maha tahu kamu akan memilih ini. Maka Allah kehendaki ini terjadinya, maka terjadi. Kalau Allah nggak kehendaki, usahamu gagal. Kalau Allah tidak kehendaki, apa yang kamu rencanakan tidak jadi. Walaupun sematang apapun rencana itu. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Qala fayu'minul mu'min. Maka seorang mukmin beriman bil bihadhil maratib al arba. Seorang mukmin beriman dengan semua dari empat perkara ini. Apa itu? Al ilmu, al kitabah, ilmu, penulisan, kehendak dan iradah dan penciptaan. Al khalqu wal ijad. Siapa yang beriman dengan ilmu Allah, Siapa yang beriman dengan pencatatan Allah di lauhin mahfud? Siapa yang beriman dengan kehendak Allah dan kehendak Allah pasti terjadi? Dan siapa yang beriman bahwa Allah Maha bisa menciptakan segala sesuatu? Allah lah yang menakdirkannya. Maka bagi dia mudah untuk beriman pada takdir, mudah tidak susah. Sehingga ketika ada orang yang mengingkari qada wal qadar, Tinggal ditanyakan kepadanya. Apakah kamu beriman bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi? Kalau dia menyatakan saya tidak percaya, maka dia kafir. Berarti kalau punya iman pasti akan berkata, ya iya, Allah maha tahu. Apa susahnya? Apa yang Allah sudah tahu, Allah catat tidak hal mahfud. Dan Allah tentukan ini yang akan terjadi. Selesai. Tidak susah. ثم المؤمن يرضى بالقضاء bil Tetapi al-mu'allif menekankan sisi keridoan. Karena masalah takdir jelas. Itu sudah ruknun min arkanil iman. Seorang mukmin harus beriman pada takdir. Apalagi ahlu sunnah. baik Setiap muslim harus beriman pada takdir. Apalagi dia mengaku ahli sunnah. Tetapi barakallahu fikum. Sebagian mereka yang sudah percaya, sudah beriman dengan qada wal qadar, kadang-kadang tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Ini jadi masalah. Mengurangi keimanannya. Mengurangi keyakinannya terhadap qada wal qadar. Ketika ditanya, kamu gak percaya kalau ini takdir dari Allah? Iya memang takdir, tapi kenapa harus terjadi? Ya harus terjadi takdir Allah, pasti terjadi. Maka ikhwanifilina azakumullah harus diiringi. Keyakinan tadi dengan keridoan. Kalau kita tahu itu dari Allah, kalau kita tahu itu ditakdirkan oleh Allah, kalau kita tahu itu keputusan Allah, maka kita harus terima. Kalau itu suatu kebaikan-kebaikan kita terima dengan syukur. Alhamdulillah. Alladhi binikmatihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya segala sesuatu semakin sempurna. Kalau ternyata yang Allah takdirkan ghairu dalik, selain itu, kejelekan, musibah, kesengsaraan-kesengsaraan, maka kita terima dengan keridhaan dan kesabaran dan tetap memuji Allah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Humal mu'min yarda. Kemudian, bahwa seorang mukmin harus ridha dengan keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala indal masaib ketika musibah-musibah. Fala yajza'u wa la Tanda seorang ridha dengan takdir adalah dia tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Wala yaskhab dan tidak marah dengan apa yang terjadi. Tidak malah dengan apa yang Allah takdirkan. Bal yakuffu nafsahu 'anil jaza' Bahkan dia akan menahan dirinya dari keluh kesah. Wa yakuffu lisanahu 'anit tashakki. Dan juga menjaga lidahnya dari syakwa. Sama keluhan-keluhan. Wa yakuffu yadahu an latbil Khudud wa syaqqil juyub. Dan menahan dirinya, menahan tangannya untuk tidak memukul-mukul wajahnya, pipinya, khudud, wa syaqqil juyub atau merobek bajunya. Juyub bisa bermakna kantongnya, dia robek. Bisa bermakna tempat masuknya leher ini, dia tarik sehingga robek bajunya. Dan itu biasanya dilakukan oleh para wanita ketika meratap kematian. Ketika meratapi kematian. Mereka menangis menjadi cerit, mereka menjambak-jambak rambutnya, mereka memukul-mukul pipinya dan merobek bajunya dengan menarik juyubnya, jaib wal jaib. Wahada aydan min at-tashakki wa hadha naw'un min al-jaz' ini salah satu jenis dari keluhan mulutnya mungkin diam tidak mengatakan apa-apa tetapi dia memukul-mukul dirinya menjambak-jambak rambutnya merobek-robek bajunya itu juga sama saya tidak mengeluh iya mulutmu tidak mengeluh tapi tanganmu mengeluh barakallahu fikum sehingga larangannya sangat keras Sampai dilaknat para wanita yang meratapi mayit, yang memukul-mukul pipinya, menjambak-jambak rambutnya, dan merobek-robek pakaiannya. Fahada min adatil jahiliyah. Itu adalah dari kebiasaan jahiliyah. Fahada huwa rida bil qada'i wal qadari. Siapa yang bisa menahan semua itu? Menahan lidahnya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menjambak-jambak rambutnya, memukul-mukul pipinya atau merobek bajunya, maka berarti dia orang yang bisa menerima dan ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala secara takdir. Ta'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Artinya berarti engkau tahu bahwa apa yang akan menimpamu enggak akan meleset darimu dan apa yang tidak akan menimpamu, tidak mungkin akan menimpamu. Apa yang pasti atau apa yang sudah tercatat akan menimpamu, nggak akan meleset darimu. Dan apa yang sudah tercatat meleset darimu, tidak akan menimpamu. Rufi'atil aqlam, wajafat, wajafatil suhuf. Pena telah diangkat, atau pena telah diangkat dan tinta telah kering. Tidak ada perubahan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diucapkan oleh Nabi SAW, wala yatimmul imanu illa bihada. Tidak akan sempurna keimanan tanpa keridhaan. Tidak sempurna keimanan tanpa keridhaan. Yang namanya keimanan bukan teori. Qadar Allah, masya fa'al. Saya tahu, itu takdir Allah. Tapi dia mengeluh. Dia meratap. Dia menyalahkan takdir. Kenapa takdirnya begini? Kenapa takdirnya begitu? Bahkan naudzubillah ada yang menuntut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak adil ila akhirnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza wasawisu syayatin. Bisikan-bisikan syaitan. Qala al-muallif rahimahullah was-sabru ala hukmillah. Dan sabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi aqdarillahi kulliha khairiha wa syarriha hulwiha wa murriha. Kata muallif wahul Imam Al-Barbahari rahimahullah dan juga sabar dekat antara keriduan dengan kesabaran. Wasabr ala hukmillah, sabar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bi aqdarillah dan beriman dengan takdir-takdir Allah kulliha seluruhnya. Khairiha wa syarriha, hulwiha wa murriha. Yang baiknya dan yang jeleknya, yang manisnya dan yang pahitnya. Hulu manis, umur pahit wal imanu bima qala Allah azza wa jalla qad alima Allah mal ibadu amiluna dan juga beriman dengan apa yang Allah katakan azza wa jalla di dalam Quran bahwa Allah telah mengetahui mal ibadu amilun apa yang telah diamalkan oleh para hamba wa ila ma hum sairuna dan Allah juga tahu kemana orang ini akan berjalan. Sair dari kata ya yasiru berakhir di mana? Di surga atau di neraka? Berujung di mana? Di dalam azab Allah atau di dalam nikmat Allah? Di dalam surga atau dalam neraka? Ini Allah juga tahu. Wala yakhrujuna min ilmillah tidak keluar dari ilmu Allah ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله tidak mungkin terjadi di bumi ini dan juga di langit kecuali apa yang telah Allah ketahui akan terjadi. Hanya saja buminya dijamakkan, langitnya dijamakkan. Fil ardina was samawati. Adapun samawat ma'ruf. Bahwa langit berlapis-lapis sampai langit yang ketujuh. Tapi bagaimana bumi? Wal ardin. Apakah bumi juga ada tujuh? Wallahu taala a'lam. Tetapi ada beberapa hadis yang menyebutkan bumi dengan dijamakkan. Seperti law wudi'at as-samawati sab'u السبع في sab'a Kalau diletakkan bumi yang tujuh atau langit yang tujuh dan bumi yang tujuh fi kiffah di tangan timbangan dan la ilaha illallah tangan timbangan lain niscaya akan berat la ilaha illallah. Disebutkan ardun atau aradun. Wallahu taala a'lam apakah tujuh lapis ke bawah apa tujuh bumi wallahu taala alam saya tidak tahu barakallahu fikum hada sabaqa dzikruhu fi awal darajatil iman bil qada'i wal qadar ini sudah lewat sebutannya kata Syasal Fauzan hafizahullah dalam Ithaful Qari ketika membaca atau ketika membahas awal darajatil iman bil qada'i wal qadar kita sudah mendapatkan empat derajat. Apa saja? Mahwal awal al-ilmu. Sudah dibahas. Di sini diulang lagi al-imanu bil qadari bi aqdarillah kulliha wal imanu bima qala Allah qad alima Allah mal ibadu amilun. Allah sudah tahu apa yang akan dikerjakan oleh para hamba. Artinya pembahasannya sudah dibahas tadi pada poin yang pertama. Wal ihtijaju bil qada'i wal qadari idza kana 'ala al masa'ib allati laisa lil insani fiha ikhtiyar mahmudun li'annahu yadullu 'ala ar-ridha wat taslim beralasan dengan takdir pada perkara musibah-musibah yang tidak dikehendaki oleh manusia dan tidak ada pula keinginan, nggak ada pula usaha dari manusia. Maka ini terpuji. Berarti dibahas oleh beliau, Hafizahullah Ta'ala, tentang bolehkah beralasan dengan takdir. Boleh atau nggak boleh? Jangan langsung menjawab tidak boleh, jangan langsung menjawab boleh. Fihi tafsir. Ada rincian. Pada masalah takdir yang mana? Kalau pada masalah takdir tentang musibah-musibah yang bukan usaha para hamba, bukan keinginan para hamba, maka terpuji. Boleh beralasan dengan takdir. Sudahlah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pada perkara yang kamu berupaya, berusaha menginginkan perbuatan itu, seperti berbuat dosa, kamu yang berjalan, kamu yang mendatanginya, kamu yang membelinya, kamu yang memakannya. Haram. Ketika ditegur, ini kan takdir. Ada gairu mahmud. Ini tidak terpuji. Lihat. Walaupun dua-duanya takdir. Kita imani semua yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pada perkara musibah-musibah yang bukan kehendak para hamba, bahkan bukan rencana mereka, bukan pula keinginan mereka, maka tidak mengapa beralasan dengan takdir untuk meringankan beban kesedihan. Qadar Allah wa masya'a fa'al. Atau lebih tepatnya qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tetapi kalau engkau berbuat dosa, jangan beralasan dengan takdir. Ini kan takdir Allah. Iya, takdir Allah. Takdir Allah urusan Allah. Tetapi kamu salah, kamu berdosa, kamu harus menyesal, kamu harus bertaubat, kamu harus meminta ampun pada Allah Taala dan harus merasa salah. Saya salah, saya berdosa. Barakallahu fikum. Bedakan antara keduanya. Bagaimana kalau salah satu orang satu pihak menganggap itu musibah, pihak lain menganggap itu bukan musibah? Boleh nggak beralasan dengan takdir? Karena bagi yang merasa itu adalah musibah, dia tidak usaha apa-apa. Qadarullah wa masya'afa'al. Tetapi yang merasa, kalau itu gara-gara kamu dengan sengaja, tub ilallah. Bertobatlah pada Allah Ta'ala. Jangan menyatakan ini takdir. Iya betul ini takdir. Kamu yang membuat rencana-rencana keboliman seperti ini. Kamu yang membuat sabotase. Mereka tidak tahu. Sehingga innalillah Wallah rajul qadarullah wa ma fa'al. Takdir hancur semua. Ternyata itu semua sabotase yang dilakukan oleh si fulan. Oh iya, qadarullah wa ma fa'al. Bisa berasa seperti itu? Tidak. Kamu berbuat dosa, kamu berbuat salah, kamu harus bertobat pada Allah, harus minta maaf pada mereka semua yang merasa dan mendapatkan kerugian-kerugian. Ikhwan -kerugian. -kerugian. Maka dikatakan selanjutnya oleh beliau, "Hadza mahmudun terpuji li'annahu yadullu 'ala ridha wa taslim." Karena itu menunjukkan dia ridha dengan musibah tersebut. Ridha pasrah itu mana taslim, pasrah dengan apa yang Allah takdirkan. Maka Allah katakan pada mereka, وبشر sabirin الذين إذا أصابتهم musibatun qalu" قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Beritakan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah-musibah mereka berkata, kami dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal ihtijaj. Ini sekarang yang kedua. Adapun beralasan bil qada'i wal qadar alal a'mali sayyi'ah atas perbuatan-perbuatan jeleknya yang hiya biikhtiyarihim wa fi'lihim yang jelas-jelas dengan keinginan dia dan dengan perbuatan dia fa innahum la lahum bil qadar maka enggak ada alasan dengan takdir tidak ada hujjah enggak boleh beralasan dengan qada wal qadar bal yu'aqabuna ala a'malihim bahkan mereka harus dibalas ini kan takdir, iya takdir. Betul, ini takdir. Masuk penjara. Ini takdir kamu di penjara. Setelah ketahuan, kalau dia yang bikin sabotase, ini kan takdir. Kenapa kau saya disalahkan? Iya, ini takdir. Kita imani. Dan sepertinya kamu juga akan ditakdirkan masuk penjara. Masuk penjara. Setelah masuk penjara, jelas ternyata kamu ditakdirkan di penjara karena kamu ditakdirkan berbuat kejahatan, keboliman, ila akhir. Bal yu'aqabuna ala a'malihim hum wa tafriqihim. Bahkan mereka tetap dibalas, tetap dihukum di dunia dan bisa jadi di akhirat juga. Kenapa saya katakan bisa jadi? Nah, karena masalahnya tahtal masyiah kalau dia bukan syirik. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Wallahu taala a'lam. Wa babu taubati maftuh, tetapi pintu taubat tetap terbuka. Fabadal antu tukhasim Allah wa taqulu lima taqaddarta alayya maka sebagai ganti daripada engkau mendebat Allah Subhanahu wa taala astagfirullah dengan berkata lima qaddarta alayya kenapa kau takdirkan kepadaku wa tatruku taubah dan kau tinggalkan taubah Wahada minal azil madmum. Ini jelas kelemahan yang tercela. Mestinya bukan engkau mendebat Allah Subhanahu wa taala, bukankah engkau sendiri yang menakdirkan aku berbuat dosa? Bukankah engkau yang menginginkan aku berbuat dosa? Kenapa aku diazab? Ini mendebat Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar. Semestinya dia berkata atubu ilaik.